memilih imam yang baik. Sebuah masjid daerah saya banyak masyarakat yang tidak nyaman dengan pembentukan pengurus masjid. Musyawarahnya nggak benar. Kami tidak berani menegur karena kami orang ilmu. Sehingga banyak kesalahan-kesalahan di dalam memilih imam sholat. Tolong kriteria imam sholat yang benar seperti apa. Imam sholat itu pertama adalah orang yang tidak banyak khilaf di situ ya. Paling tidak dicintai oleh dan tidak punya dosa gede. Kalau punya dosa sih semuanya punya do. Yang pertama tidak banyak menundang khilaf. Orangnya itu adalah orang yang adem ayem. Baik sana baik sini. Tujuannya untuk menarik orang agar bisa berkumpul di tempat ini. Yang kedua adalah orang tersebut tidak melakukan satu dosa gede. Fasek. Sebab kalau fasek nanti takut yang di belakangnya sambil sambil tangan. Oh ini pemabuk. Oh, tadi imam. Oh dia pezina jadi imam hukumnya oh, jadi gu makanya makruh imam yang tidak dosa gede ataupun kalau melakukan dosa gede dan bertobat lain cerita selesai tapi di sini ini habis begini langsung mabuk di sana jadi imam ini kemudian selanjutnya adalah bacaannya yang benar bacaannya yang benar jadi perlu bacaan yang baik ya. kemudian selanjutnya di samping bacaan tentu ilmu ngerti ilmu sholat berjamaah Termasuk kemarin diantaranya bukan saja fardu-fardunya berjamaah, sunnah-sunnah sholat berjamaah. Kami sudah punya keinginan lama tapi belum terkabul. Ingin membuat satu diklat pelatihan untuk menjadi imam dan tukang azan. Karena banyak sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan. Kalau tadi pagi di Majelis Al-Bahjah kemarin, kita membahas tentang sunnah imam menurut jumhur ulama mengatur barisan. Setelah didirikan sholat, menghadap ke jamaah. Ngatur barisannya seperti ngatur barisan dalam perang. Itu hadis Imam Bukhari yang kemarin kita bahas. Bahkan ini menurut Ibnu Hasan wajib. Imam kalau tidak mengingatkan makmum untuk ngatur barisan, merapatkan barisan hukumnya adalah haram. Menurut Ibnu Hazm. Menurut jumhur lama sunnah. Ini yang sering dilupakan. Imam langsung gelendam Allah Akbar beres sholatnya. Di antara sunnah-sunnah. Imam, makanya kalau bisa, para imam-imam itu, ayo kumpul, nanti kita musyawarah bagaimana menjadi imam yang baik. Ada sunnah-sunnah, termasuk sunnah kalau habis baca fatihah walabbalin amin, hei para imam, beri kesempatan makmum untuk membaca fatihah. Jadi ada diam antara walabbalin amin dengan surat itu diam. Di banyak sunnah-sunnahnya. Dan kalau di rokaat akhir, di, di tahiyat akhir sama rokaat yang pertama, kalau rokaat rukuk itu boleh diperpanjang kalau menira orang bakal masuk. Karena fadilahnya rokaat awal itu sangat penting. Jadi kita rukuk itu ada sedikit perpanjang kalau memang kita menduga ada orang yang bakal mau masuk. Ada banyak sunnah-sunnahnya yang tidak bisa disebut semuanya di sini. Intinya ini biar rindu saja. Perlu kita mengadakan pelatihan. Barangkali harus banyak usulan tekanan itu agar tim dakwah itu tim dakwah itu agak melempem kadang-kadang kalau tidak ada dorongan. Tim dakwah al-bajah ini lebih sering dengar komando dulu. Tidak ada inisiatif. Ini sudah kami sampaikan dari dulu. Tapi sampai sekarang belum terwujud padahal Islamic Center juga ada, ini ada. Dan insya Allah pada mau menyisihkan, khususnya para imam, tukang adan. Adan jangan lantur kepanjangan. Adan ada ilmunya adan. Ilmu adan, ilmu jadi imam. Maka sempurna nanti. Baik, itu saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat.